Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan bab ali betidak. Ya di mana pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai definisi khobar. Maka kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-119 dan 120. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah Ya dan khobar itu ada kalanya datang berupa mufrad. Ya mufrad di sini maksudnya mufrad yang berarti bukan jumlah dan bukan syibahul jumlah. Ya bukan mufrad yang e, kawan dari musanna dan jamak. Ya tetapi yang dimaksud adalah ada kalanya khobar itu datang berupa mufrad. Ya bukan jumlah ti jumlah dan ada kalanya khobar itu datang dalam bentuk jumlah. Hawiyatan ma'na alladhi siqatlah. Yang jumlah tersebut itu mengandung makna, ya mengandung makna mubtada yang dibawa baginya. Ya, atau yang dikandungnya. Nanti akan ada penjelasan mengenai penggalan hawiyatan ma'nal ladhi siqatlah. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau melanjutkan wa intakun iyyahu makna niktafa ya biha dan jika jumlah tersebut itu adalah iyyahu. Ya, jika jumlah tersebut adalah iyyahu ini kembalinya kepada mubtada. Ya. Dan jika e, jumlah tersebut itu adalah nafsul mubtada ya mubtada itu sendiri ya jadi jumlah tersebut jadi khobar dan itu adalah kandungan dari mubtada'nya secara makna ya iktafa biha maka sudah cukup dengan itu maksudnya cukup apa cukup itu artinya sudah tidak perlu adanya robit atau sesuatu yang menghubungkan antara khobar dengan mubtada. Ya, karena di sini khobarnya berupa jumlah. Ya. Kalau misalnya secara umum ya, khobar yang berupa jumlah itu harus ada sesuatu yang menghubungkan antara khobar dengan mubtada. Namun jika khobar tersebut yang berupa jumlah tersebut itu nafsul mubtada, yaitu makna dari mubtada itu sendiri, maka tidak diperlukan adanya robit. Yani ini nanti akan ada penjelasannya juga. Contohnya apa? Kanutaqillahu hasbi wa kafa. Ya, contohnya adalah kalimat ini. Nutaqillahu hasbi wa kafa. Ya. Ucapanku adalah Allah yang mencukupiku. Ya, maka sudah cukup Allah bagiku. Maka perhatikan di sini di sini mubtada'nya apa? Nutaqi. Ya, mubtada'nya adalah nutaqi. Dan khobarnya adalah berupa jumlah, yaitu Allahu hasbi wa kafa. Nah, di sini tidak ada sesuatu yang menghubungkan antara khobar dengan mubtada atau yang nanti akan dibahas mengenai robit. Namun itu tidak diperlukan. Mengapa tidak diperlukan? Karena tadi Allahu hasbi wa kafa itu adalah makna dari mubtada. Ya, yaitu ucapanku. Ya, ucapanku adalah Allahu hasbi wa kafa. Ya, dalam hal ini maka iktafa biha. Tidak diperlukan adanya sesuatu yang menghubungkan. Ya, nanti kita akan uh, lebih memahaminya di dalam penjelasan. Kemudian asy Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan judul untuk kedua bait ini. Ya, judulnya adalah Aqsamul Khobari. Yaitu mengenai macam-macam khobar. Kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan lamma arrafal khobaro syara'a fi aqsamihi wa ahkamihi. Ya, setelah Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mendefinisikan ya apa itu definisi khobar, kemudian syara'a fi aqsamihi wa ahkamihi. Ya, setelah mendefinisikan khobar, beliau memulai ya, menjelaskan mengenai macam-macam khobar dan hukum-hukum yang terkait dengan khobar wa huwa thalathatu aqsamin. Dan khobar itu ada tiga macam. Ya, ada tiga jenis. Al-awwalu, jenis khobar yang pertama, mufrodun. Ya, khobar yang mufrod. Apa yang dimaksud dengan khobar mufrod? Wahuwa ma laisa bijumlatin wala shibahi jumlatin. Khobar mufrod adalah khobar yang bukan berupa jumlah dan juga bukan khobar yang berupa shibahul jumlah. Apa contohnya? Nahwu al-adalu matlubun. Ya, al-adalu matlubun. Ya, keadilan itu adalah sesuatu yang diinginkan. Maka perhatikan di sini al-adalu adalah mubtada dan matlubun itu adalah khobarnya. Dan di sini khobarnya adalah khobar mufrad. Karena matlubun itu bukan berupa jumlah, dan juga bukan berupa syibahul jumlah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-163, Ya, wa ilahukum ilahu wahid. Ya, dan ya sesembahan kalian itu adalah ya sesembahan yang maha esa. Maka di sini kita lihat bahwa mubtada'nya itu adalah ilahukum ya atau ilahu di situ. Ya, maka di situ e, mubtada kemudian khobarnya adalah lafat ilahun. Ya ilahun. Maka di situ e, khobarnya itu adalah khobar yang mufrad, bukan berupa jumlah dan juga bukan berupa syibhul jumlah. Walahu ahkamun ta'ti insya'allahu. Dan bagi khobar mufrad ini, itu atau khobar mufrad ini itu memiliki hukum-hukum. Yang hukum tersebut akan datang penjelasannya insya'allahu. Kemudian kita lanjutkan. Athani, yang kedua, ya, jenis khobar yang kedua atau macam khobar yang kedua, jumlatun ismiyatun. Ya, jumlatun ismiyatun. Jenis khobar yang kedua adalah jumlah ismiyah. Nahwu, contoh dari jumlah ismiyah yang berupa, atau contoh dari khobar yang berupa jumlah ismiyah. Al-Islamu adabuhu aliyatun. Ya, Al-Islamu adabuhu aliyatun. Islam itu adab-adabnya tinggi. Maka kita melihat di sini ya, al-Islamu itu mubtada'nya. Kemudian adabuhu aliyatun itu berupa jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah di mana ada buhu ini mubtada' dan aliyatun ini khobar. Nah, kemudian jumlah ismiyah buhu aliyatun itu merupakan khobar bagi al-islamu. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, Iza kanal khobaru jumlatan ismiyatan fala min kalami ala mubtada'in awalin wa mubtada'in thanin. Iza kanal khobaru jumlatan ismiyatan Ya, jika khobar itu berupa jumlah ismiyah, fala Buddha min ishtimalil kalami ala mubtada'in awalin wa mubtada'in fanin. Maka kalam itu pasti mengandung mubtada awal, mubtada yang pertama dan mubtada yang kedua. Ya. Jadi jika khobarnya berupa jumlah ismiyah, pasti ada dua mubtada yang terkandung dalam kalam tersebut yaitu mubtada yang pertama dan mubtada yang kedua. Contohnya tadi, ya kalau kita kembali ke atas, tadi ada al-islamu adabuhu aliyatun. Ya. Maka di sini ada dua mubtada. Ya, mubtada yang pertama yaitu lafat al-islamu. Kemudian mubtada yang kedua itu adalah lafat buhu ya. Karena ada buhu itu memiliki khobar aliyatun, kemudian jumlah ada buhu aliyatun merupakan khobar bagi al-islamu. Kemudian qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-26 Walibasut taqwa dzalika khair Ya, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Maka di sini perhatikan uh, mubtada'nya adalah libasu atau libasu takwa. Itu merupakan mubtada'nya. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya berupa jumlah ismiyah dzalika khairun. Ya dzalika khairun itu merupakan jumlah ismiyah di mana jumlah ismiyah tersebut menjadi khobar bagi libasut taqwa. Au fi'liyatun. Ya, atau termasuk dalam jenis kedua dari khobar adalah khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Nahwu contohnya, al-aqilu ya'rifu ma yanfa'u. Ya, Al-aqilu ya'rifu ma yanfa'u. Orang yang cerdas, orang yang berakal itu mengetahui apa yang bermanfaat. Maka di sini al-aqilu itu adalah mubetada. Ya, sedangkan yang menjadi khobarnya adalah jumlah fi'liyah yaitu ya'rifu ma yanfa'u. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat keempat, Wallahu yakulul haqq. Ya. Wallahu yakulul haqq. Dan Allah itu mengatakan yang sebenarnya. Maka di sini, ya lafdul jalalah Allah di sini itu adalah mubtada'nya. Dan khobarnya mana? Khobarnya adalah jumlah fi'liyah Yakulul haqqo. Kemudian asalisu jenis khobar yang ketiga shibahu jumlatin. Ya, jadi jenis khobar yang ketiga adalah shibahul jumlah. Ya, sesuatu yang menyerupai jumlah. Apa itu? Wahuwa dhorfu wal jarru wal majeruru. Yang dimaksud dengan shibahul jumlah itu adalah zorof dan jar majerur wa ya'til kalamu fihima insya'allahu. Dan akan datang penjelasan mengenai dhorof dan jarma majrur ini, ya insya'allahu. Fa'ammal jumlatu fahiyya kismani. Ya, Fa'ammal jumlatu fahiyya kismani. Ya, adapun jumlah, ya, jumlah itu ada dua macam Ya, artinya jika suatu khobar itu berupa jumlah, maka jumlah tersebut juga dapat dibagi menjadi dua macam. Al-awwalu, ya, jenis jumlah yang pertama, atau macam dari jumlah yang pertama, antakuna hiya nafsul mubtadahi, ya, antakuna hiya nafsul mubtada'i fil ma'na. Ya bahwa jumlah tersebut itu merupakan mubtada itu sendiri secara makna. Ya. Ini sebagaimana contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala tadi. Jadi khobarnya itu berupa jumlah dan jumlah tersebut itu merupakan nafsul mubtada'i fil makna. Yang secara makna itu merupakan mubtada itu sendiri. Ya, nahwu contohnya hadithi al-amalu thamaratul ilmi. Ya, contohnya hadithi al-amalu thamaratul ilmi. Ucapanku itu adalah amal itu adalah buah dari buah dari ilmu. Ya, hadithi al-amalu thamaratul ilmi. Ucapanku ya yaitu amal adalah buah dari ilmu. Maka di sini kita mengetahui bahwa mubtada'nya adalah hadithi, ucapanku. Dan khobarnya adalah al-amalu samaratul ilmi. Ya al-amalu samaratul ilmi, berupa jumlah. Namun jumlah ini secara makna itu sebetulnya adalah hadithi. Ya, itu adalah ucapanku. Ya. Fahadihil jumlatul waqi'atu khobaron anil mubtada'i hadithi mutabiqatun lahu fil ma'na. Maka jumlah ini, yaitu jumlah al-amalu thamaratul ilmi ini, yang berkedudukan sebagai khobar dari mubtada yaitu hadithi, ya hadithi itu adalah mubtada, itu sesuai ya sesuai dengan mubtada secara makna. Fal hadithu huwa al-amalu thamaratul ilmi. Ya, maka ucapan yang dimaksud dalam jumlah ini maksudnya adalah al-amalu samaratul ilmi. Wal amalu samaratul ilmi huwal hadithu. Ya, dan al-amalu samaratul ilmi itu juga adalah al-hadithu. Ya, maka secara makna itu al-amalu samaratul ilmi itu adalah nafsul mubtada. Ya, mubtada itu tersendiri. Sebagaimana contoh yang diberikan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala tadi. Yaitu nutaqillahu hasbi wa kafa. Maka ucapan Allahu hasbi wa kafa itu adalah nutaqi. Kemudian athani jenis jumlah yang kedua, ya jumlah yang menjadi khobar, ya, jenis yang kedua, alla takuna nafsul mubtada'i atau maaf alla takuna nafsal mubtada'i fil makna. Yang jumlah tersebut itu secara makna bukan merupakan mubtada itu sendiri. Ya, maka ya ini pokoknya selain dari jenis yang pertama tadi. Ya. Apa contohnya? Nahwu al-mujtahidu yafuzu bi ghayatihi. Orang yang bersungguh-sungguh akan mencapai tujuannya. Maka perhatikan di sini mubtada'nya adalah al-mujtahidu. Kemudian khobarnya adalah jumlah fi'liyah yaitu yafuzu bi'ghoyatihi, Yang mencapai tujuannya. Maka kita melihat khobar khobarnya yaitu jumlah yafuzu bi'ghoyatihi, itu secara mana tidak ada hubungannya dengan al-mujtahidu ya atau secara makna itu bukan makna dari al-mujtahidu. Ya, maka dalam hal ini ini masuk dalam golongan yang kedua. Ya, secara umum eh, khobar yang berupa jumlah itu masuk dalam golongan ini. Kemudian fa'in lam takun nafsal mubtada'i fala butta fiha min rabitin yarbutuha bil mubtada'i. Maka jika khobar yang berupa jumlah tadi itu berupa, bukan berupa mubtada itu sendiri. Ya, artinya golongan yang kedua. Maka pasti ada suatu pengikat atau penghubung yang menghubungkan jumlah tersebut dengan mubtada. Ya, jadi kalau misalnya khobarnya berupa jumlah, kemudian jumlah itu bukan merupakan makna dari mubtada itu sendiri, pasti akan ada suatu penghubung yang menghubungkan dengan mubtada, yang menghubungkan jumlah tersebut dengan mubtada. Atau ada suatu pengikat yang mengikatnya dengan mubtada. Kita lihat catatan kaki. Hada ahadus syuruti fil jumlatil waqi'ati khobaron. Ya, adanya robit ini, ada sesuatu yang menghubungkan ini, itu merupakan salah satu syarat supaya suatu jumlah itu dapat menempati kedudukan khobar. Ya, wasyartu dan syarat yang kedua alla takuna nidaiyatan. Jumlah tersebut itu tidak boleh berupa jumlah nidaiyah atau jumlah yang berupa seruan. Fala yasihu maka tidak sah untuk dikatakan Khalidun ya a'dalan nasi. Ya Khalidun ya a'dalan nasi. Khalid ya wahai manusia yang paling adil. Ya, maka tidak bisa mengatakan seperti ini dengan mengatakan Khalid adalah mubtada, kemudian ya a'dalan nasi adalah khobar. Mengapa? Karena ya a'dalan nasi itu adalah jumlah nidaiyah atau jumlah yang berupa seruan. Wathadithu, dan syarat yang ketiga alla takuna musoddarotan bi ahadil hurufi. Ya, dan jumlah yang boleh menjadi khobar itu tidak boleh didahului dengan salah satu huruf-huruf ini. Apa saja itu? Lakin, wabal, wahatta. Ya, jumlah tersebut, jumlah yang menjadi khobar tersebut tidak boleh didahului oleh huruf lakin, dan bal, dan hatta. Ya. Kemudian, eh, وَهَذِهِ satu mujma'un alaiha. Dan tiga huruf ini, yaitu lakin, bal, dan hatta, itu ulama, nah, ulama nahwu sepakat Ya, sudah ijma bahwa tiga huruf tersebut itu disepakati tidak boleh berada di awal jumlah kalau jumlah tersebut ingin dijadikan sebagai khobar. Ya, kama qalahus suyutiyu wa ghairuhu. Ya, sebagaimana ijma ini dinukilkan oleh as dan selain beliau. Ya, Ham'al Hawami'i. Ini dapat dilihat pada kitab Ham'ul Hawami' ya pada Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid pertama, kemudian Safhata Sittin wa Tis'ina pada halaman 96. Wa yajuzu fi jumlatil khabari antakuna kosamiyatan Dan jumlah yang menjadi khobar itu boleh berupa jumlah yang kosamiyah. Ya, artinya berupa atau mengandung makna kosam, sumpah. Khilafan li Tha'labin. Ya, ini berbeda dengan pendapat yang dibawakan oleh Tha'lab. Ya, Tha'lab itu salah seorang ulama nahwu terdahulu. Berarti beliau berpendapat bahwa jumlah kosamiyah itu juga tidak boleh menjadi khobar. Akan tetap akan tetapi di sini disampaikan jumlah kosamiyah itu boleh menjadi khobar. Apa yang menjadi dasar? Yang menjadi dasar di sini adalah qala ta'ala yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke 58. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا Ya. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, ya, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik. Ya. Maka di sini, kalau misalnya kita melihat i'rab Al-Qur'an, maka lam yang ada pada layar nahum itu adalah lam yang membawa makna kosam. Ya. Ini bisa dilihat pada kitab i'rab. Fajumlatu Nahum khobarul mubtada'i alladzina. Ya, maka jumlah jumlah Nahum dan ini adalah jumlah kosami ya jumlah yang bermakna sumpah itu adalah khobar bagi mubtada' alladzina. Maka di sini ya beliau menyampaikan bahwa pendapat yang kuat itu adalah bolehnya jumlah kosamiyah itu menjadi khobar. Waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69 ya yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dan orang-orang yang ya berjihad untuk mencari keridhaan kami Ya, benar-benar akan kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami. Maka di sini perhatikan eh, ada lagi Nahum. Maka jika kita melihat lagi i'rab Al-Qur'an itu juga mengandung makna kosam, mengandung makna sumpah. Maka ini juga menjadi khobar untuk mubtada alladzina. Ya sebagaimana pada contoh ayat yang sebelumnya wa fihi ayatun ukhoru, Ya, dan yang memiliki contoh seperti ini yaitu contoh di mana jumlah kosamiyah itu menjadi khobar, itu juga terdapat ayat-ayat yang lain. Kemudian kama yajuzu wuqu'ul jumlatil insya'iyyati khobaron. Demikian juga ya demikian juga ya diperbolehkannya jumlah insya'iyah itu menjadi khobar. Ya, kita mengenai atau mengenal ya mengenal mengenai jumlah insya'iyah dan khobariyah. Ya, dalam pembahasan isnad di ilmu balaghah. Di mana jumlah insya'iyah itu ya secara umum itu kandungan maknanya belum ada sebelum kata itu diucapkan. Berbeda dengan jumlah khobariyah. Nah, salah satu dari jumlah insya'iyah itu adalah berupa amr, ya perintah. Nah, di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu taala itu menguatkan bahwa jumlah insya'iyah itu juga boleh menjadi khobar. Khilafan libanis siroji. Ya, ini berbeda dengan pendapat dari Ibnus Siroj. Nah, Ibnus Siroj itu juga seorang ulama nahwu berarti di sini disyaratkan bahwa beliau tidak memperbolehkan jumlah insya'iyah itu menjadi khobar. Nah, apa yang menjadi dasar bahwa jumlah insya'iyah itu boleh menjadi khobar? Qala ta'ala, yaitu kembali yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-34. Ya, yaitu Ya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan juga tidak menafkahkannya atau menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka ya bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, di sini di mana jumlah insya'iyahnya yaitu ada pada basyirhum atau fabasyirhum. Ya, fabasyirhum. Basyir itu adalah fi'il amr. Artinya masuk dalam jumlah insya'iyah. Dan ini menjadi khobar untuk uh, alladzina. Ya, atau kita baca di sini falladzina mausulun. Maka alladzina adalah isi mausul mubtadaun domina makna syarti. Ya alladzina adalah mausul dan kedudukannya sebagai mubtada yang mengandung makna syarat. Walidzalika takhalatil fa'u fi khabarihi. Ya. Oleh karena itu uh, masuk huruf fa dalam khobarnya. Ya, kita mengetahui dalam uslub syarat ya. Maka Jawab syarat itu kalau berupa fiil tolabi seperti fiil amr di sini, maka perlu adanya fa di situ. Ya, tidak bisa langsung bashirhum, akan tetapi perlu didahului fa, fa, fa bashirhum. Ya, maka ini menunjukkan bahwa jawab syarat ini itu adalah berupa khobar. Ya, yaitu fi khobarihi, fi qawlihi, fa bashirhum. Ya, yaitu masuknya huruf fa dalam khobarnya yaitu fabashirhum. Maka di sini menunjukkan bahwa fiil atau maaf jumlah insya'iyah di sini adalah fiil amr itu boleh menjadi khobar. Kita kembali ke atas. Wa hadzal rabitu dan robit ini yaj'alu jumlatal khabari syadidatal ittisali bil mubtada'i. Maka robit ini, ya, ikatan atau penghubung ini itu menjadikan jumlah yang menjadi khobar tadi itu memiliki keterikatan yang kuat dengan mubtada. Ya. Walaulahu lakanat ajnabiyatan. Yang kalaulah tidak ada robit ini, ya tidak ada sesuatu yang namanya robit ini, maka jumlah tersebut itu menjadi jumlah ajnabiyah. Artinya jumlah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan mubtada. Ya, maka bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali, sesuatu yang asing, yang ajnabiyah, itu bisa menjadi khobar bagi suatu mubtada. Maka perlu adanya robit ini, yang membuat Eh, membuat jumlah yang menjadi khobar tadi memiliki keterikatan yang kuat dengan mubtada. Ya, mengapa? Li'annal asla fil jumlati annaha kalamun mustaqillun. Karena hukum asal dari suatu jumlah ya atau jumlah yang menjadi khobar tersebut bahwa jumlah tersebut itu adalah suatu kalam yang terpisah, tidak ada hubungannya dengan mubtada. Fa'idha ja'ar rabitu ulima annaha halil mubtada'i. Ya, maka ketika robit itu datang dalam e, jumlah tersebut, maka akan diketahui ya bahwa jumlah tersebut itu mengkhabarkan sesuatu bagi mubtada. Walihada in kanat nafsal mubtada'i lam yuhtajja ila robitin kama sanadhkuru. Oleh karena itu, jika jumlah yang menjadi khobar tersebut itu adalah nafsul mubtada atau mubtada itu sendiri seperti tadi hadithi atau atau nutaqi seperti itu, maka khobar yang seperti itu atau jumlah yang menjadi khobar yang bentuknya seperti itu, itu tidak memerlukan robit, tidak memerlukan penghubung atau pengikat, ya, sebagaimana yang akan kami sebutkan. Ya, kemudian kita lanjutkan wa robitu rabitu anwa'un. Ya. Dan rabit ini itu ada berbagai macam. Nadzkuru minhu mayali. Ya, dan kami menyebutkan di antara rabit tersebut sebagaimana berikut. Ya, al-awwalu ya contoh robit yang pertama ad-dhamirul aidu alal mubtada'i Ya, robit yang pertama, ya, penghubung atau pengikat yang pertama itu adalah domir. Di mana domir tersebut itu kembali kepada mubetada. Ya, jadi pada jumlah yang menjadi khobar tersebut itu terdapat domir. Yang domir itu kembalinya kepada mubetada. Wahuwa aslur, wahuwa aslur rawabiti wa aqwaha. Dan domir yang seperti ini, domir yang kembali kepada mubtada, itu adalah hukum asal dari seluruh, seluruh robit. Ya, seluruh robit-robit. Dan merupakan robit yang paling kuat. Wa ghoiruhu kholafun anhu. Dan yang selain domir ini, itu merupakan pengganti bagi domir. Ya, artinya Robit yang bukan berupa domir itu sebetulnya hanya pengganti bagi domir ini. Ya. Nahwu contohnya, Al-ilmu yarfa'ul amila bihi. Ya, Al-ilmu yarfa'ul amila bihi. Ilmu itu akan meningkatkan derajat orang yang beramal dengannya. Ya, ilmu itu dapat meningkatkan derajat orang yang beramal dengannya. Maka di sini mubtada'nya adalah al-ilmu. Sedangkan khobarnya berupa jumlah. Apa jumlahnya? Yarfa'ul amila bihi. Ya, kalau kita amati di sini ada dua ada dua domir. Yaitu domir yang ada pada fiil yarfa'u. Ya, domir mustatir, takdirnya huwa, yang kembalinya kepada al-ilmu. Ya, berarti ad-dhamirul aidu al mubtada'i, domir yang kembali kepada mubtada. Atau domir yang bihi. Ya, bihi. Ya. Maka bihi hak yang ada di situ itu adalah domir yang kembalinya juga kepada al-ilmu, ya kembali kepada mubtada. Ya, artinya yang beramal dengan ilmu tersebut. Maka ini contoh dari ad-dhamirul aidu alal mubtada'i. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-228 Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin ya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin dan wanita-wanita yang ditalak ya hendaknya menahan diri mereka. Ya, maka perhatikan di sini mubtada'nya adalah al-mutallaqatu. Ya al-mutallaqatu. Kemudian khobarnya adalah jumlah fi'liyah yatarabbasna bi anfusihinna. Ya yatarabbasna bi anfusihinna. Maka di sini fanunul inathi hiyar rabitu. Maka nun inas, nun inath yang ada pada yatarobasna itu adalah robit yang menjadi penghubung antara jumlah yatarabbasna bi anfusihinna dengan al Ya. Kemudian wal aslu fit domiri an yakuna madhkuron. Dan hukum asal bagi domir, ya domir yang di sini, domir yang a'id atau kembali kepada mubtada, itu hukum asalnya domirnya disebutkan. Ya artinya tampak, ya tidak tersembunyi. Wa qad yakunu muqaddaron. Akan tetapi terkadang domir tersebut adalah domir yang muqaddar. Ya, artinya domir yang e, ditakdirkan. Nahwu contohnya asufu dhira'un asharatin. Ya asufu dhira'un asharatin. Ya kain wol tersebut itu panjangnya satu lengan harganya 10. Ya. Maka di sini ada domir yang ditakdirkan. Apa? ai dhira'un minhu. Ya dhira'un minhu maka wall tersebut itu sepanjang satu lengan dari wall tersebut itu harganya 10. Ya, maka di sini kita melihat asufu itu mubtada, nah khobarnya adalah jumlah dhiraun minhu bi asyaratin. Di mana ya, minhu di sini haknya kembali kepada asufu. Kemudian qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-153 ya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Walladzina 'amilus sayyiati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim Ya, dan orang-orang yang mengerjakan ya, keburukan atau kejahatan, kemudian bertaubat setelah itu, kemudian beriman. Ya, sesungguhnya Rob, Robmu itu sesudah e, taubat yang disertai dengan keimanan tadi, ya Robmu itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Maka bagaimana penjelasannya? Faqauluhu walladzina amilus sayyiati mubtada'un. Maka firman Allah Subhanahu wa taala walladzina amilus sayyiati itu adalah mubtada. Wal khabaru dan khabarnya inna rabbaka mim ba'diha laghafurun rahimun. Ya inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim itu adalah khabarnya. Warrabitu mahdhufun Ya, di sini robitnya, robit yang berupa domir itu dihapus. Ya, karena apa? Asalnya ai wafurun lahum au rahimun bihim. Ya, karena ada yang ditakdirkan yaitu ghafurun lahum au rahimun bihim. Maka dhamir hum yang ada di situ itulah yang menjadi robit yang kembali kepada uh, kembali kepada mubtada yaitu alladzina. Ya, kemudian uh, eh, afani jenis robit yang kedua al-isyaratu ilal mubtada'i yaitu isim isyarah yang menunjukkan kepada mubtada. Ya, contohnya apa? Nahwu al-adalu dzalika da'amatul mulki. Ya, al-adalu dzalika da'amatul mulki. Keadilan hal tersebut adalah penyangga bagi pemerintahan atau penyangga bagi kerajaan. Maka perhatikan di sini mubtada'nya adalah al-adlu. Ya, sedangkan khobarnya adalah jumlah dzalika da'amatul mulki. Ya, dzalika da'amatul mulki. Maka di sini dzalika da'amatul mulki itu jumlah ismiyah yang ada isim isyarahnya dzalika. Yang dzalika ini itu menunjukkan kepada apa? Kepada al-adlu. Ya, ini yang dimaksud dengan al-isyaratu ilal mubtada'i. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke 26 Walibasut taqwa dzalika khair Ya, ini sudah kita bacakan sebelumnya. Ya, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Maka di sini eh, khobarnya adalah zalika khairun. zalika khairun berupa jumlah ismiyah yang mubtada'nya adalah isim isyarah zalika Yang zalika itu itu menunjukkan kepada libasut takwa Kemudian di sini ada keterangan dari Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala faqad qara'a Ibnu Katsirin wa Abu Amrin wa Asimun wa Hamzatu bi raf'i libasu ala annahu mubtada'un ya ini mengenai qiraah ya mengenai qiraah dari ayat ini maka imam qiraah yaitu Ibnu Katsir ya sebagian dari imam qiraah yaitu Ibnu Katsir Abu Amr dan Asim dan Hamzah, ya, empat imam kiroah itu membaca ayat ini libasut taqwa itu libasunya dibaca rofa. Ya, dibaca rofa. Mengapa? Karena eh, beliau semua mendudukkan libasu ini sebagai mubtada. Wattaqwa mudhafun ilaihi dan lafat at-taqwa itu mudhaf ilaih. Wadzalika mubtada untsanin dan lafat dzalika adalah mubtada yang kedua wa khairun khobarun anhu dan lafat khairun adalah khobar bagi dzalika. Wal jumlatu khobarun anil awwali. Dan jumlah dzalika khairun itu adalah khobar bagi mubtada yang pertama yaitu libasu atau libasut taqwa. Wa fil ayat wa fil ayati a'aribu ukhoru. Dan bagi ayat ini yaitu Al-A'raf ayat 26 itu juga terdapat i'rab yang lain. Artinya ada imam kiroah lain yang membacanya tidak dengan rofa. Ya, atau kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya faqad qila inna dhalika badalun min libasun. Ya, ada ulama yang berpendapat bahwa lafat dhalika itu bukan khobar. Ya, akan tetapi dia badal untuk libasu. Au atofu bayanin atau atof bayan. Au sifatun ya atau sifat. Ya, berarti dhalika itu ada yang mengikropnya sebagai khobar, ada yang badal, ada yang atof bayan atau sifat bagi libas. Hada ala kiro atir rof'i, ya ini jika lafat libasu tadi itu dibaca dengan rofa, ya artinya dibaca dengan dhammah. Wa qara'a fiun, wa bnu Amirin wal Kisaiyu binasbi libasu. Ya berarti dibaca libasa dan Imam Nafi' dan Ibnu Amir dan Al-Kisai ya beliau bertiga juga imam qiraah itu membaca libas libasnya ini itu dengan nasab artinya dibaca walibasat taqwa dzalika khair ya dibaca nasab mengapa itu atfan ala qaulihi anzalna alaikum libasa Ya, ini diatofkan kepada lafat libas yang sebelumnya. Ya, kita tahu bahwa surat Al-A'raf ayat 26 itu ya bani adama qad anzalna alaikum libasa. Ya. Qad anzalna alaikum libasa. Ya, di awalnya seperti itu. Ya, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Ya. Maka uh, Imam Nafi' Ibnu Amir dan Al-Kisai ya rahimahumullahu taala itu membacanya dengan nasab. Ya sehingga dibaca walibasat taqwa dzalika khair. Qala Makkiyun ya berkata Makki ya yang membahas dalam kitab beliau membahas mengenai uh, kiroah, yang membahas mengenai kiroah yang berbeda dalam membaca ayat Al-Qur'an warraf'u ahabbu ilayya. Ya, dan membaca dengan rofa, artinya walibasu taqwa, itu lebih aku sukai. Mengapa? Li'anna alaihi aktsarul qurra'i. Ya, karena yang berpendapat dengan membaca rofa itu lebih banyak, artinya lebih banyak imam kiroah yang membacanya dengan rofa wan nasbu hasanun ya wan nasbu hasanun ya tapi membaca dengan nasab baca dengan libasat takwa itu juga baik akan tetapi beliau lebih menyukai membacanya dengan rofa ya bisa dilihat di kitab beliau al-kashfu ya al-mujallad al-awwala pada jilid pertama ya safhata sitina wa arba'i mi'atin pada halaman 460. Kita kembali ke atas. Ya. Wa kaqaulihi ta'ala dan contohnya juga pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-42. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walladzina amanu wa الصَّالِحَاتِ salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang salih, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ala ahadil a'aribi fiha. Ya, menurut salah satu i'rab dari ayat tersebut. Ya, bagaimana i'rab yang dimaksud wa huwa annal khabara ulaika ashabul jannati. Ya, bahwa khobar dari eh, ayat ini adalah ula ika ashabul jannati. Ya, jumlah ismiyah. Di mana ada ulaika di situ. Di mana ika di situ itu adalah isim isyarah yang kembalinya kepada mubtada yaitu alladzina. Kemudian yang ketiga, ats Eh, tikrorul mubtada'i bilafzihi yaitu mengulang mubtada dengan lafadznya. Artinya khobarnya itu lafadznya sama dengan lafadz mubtada'nya, diulang. Ya. Mengapa kok lafadz mubtada' diulang kemudian menjadi khobar itu apakah ada maksudnya? liqasdit liqasdit tafkhimi ya dengan tujuan untuk memuliakan awit tahwili ya atau untuk menunjukkan sesuatu yang mengerikan awit tahqiri ya atau tujuannya untuk merendahkan hal tersebut nahwu contoh dari tikrorul mubtada mengulang mubtada al ikhlasu mal ikhlasu ya ikhlas apa itu? Keikhlasan. Maka perhatikan di sini kata al-ikhlas diulang lagi. Ya diulang lagi dalam jumlah yang menjadi e, khobar bagi mubtada al-ikhlas. Maka di sini pengulangan di sini maksudnya adalah tafkhim ya untuk memuliakan sifat ikhlas. Kemudian al-harbu, mal harbu ya peperangan. Apa itu peperangan? Maka di sini maksudnya itu adalah tahwil, ya untuk menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Kemudian asariku, manisariku, ya pencuri. Siapa itu pencuri? Maka di sini pengulangan di sini ya itu maksudnya adalah untuk tahkir, ya untuk merendahkan. Au bima'nahu ya bisa jadi dengan lafzihi, dengan lafadznya itu sendiri, atau dengan lafat yang berbeda, namun memiliki makna yang sama. Ya, lafadznya berbeda, namun memiliki makna yang sama. Contohnya apa? Nahwu as-saifu mal muhannadu, ya as-saifu mal muhannadu. Ya, pedang. Apa itu pedang? Ya, al-muhannad itu salah satu jenis pedang yang datang dari negeri ya Hind, Hind, India ya dari India. Maka di sini walaupun secara lafat berbeda as-saifu dan al-muhannadu tetapi maknanya sama yaitu pedang. Wa min dzalika qauluhu ta'ala dan contoh dari tikrarul mubtada ini itu adalah firman Allah taala dalam surat Al-Qari'ah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qari'ah mal Qari'ah. Ya hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Ya di sini untuk tahwil. Untuk e, menunjukkan sesuatu perkara yang e, mengerikan. Maka di sini fal qari'atu mubtada'un. Maka al qari'ah yang ada pada ayat pertama itu adalah mubtada'. Malqari'atu mubtada'un wa khobarun. Sedangkan ayat kedua malqari'atu itu adalah mubtada dan khobar. Wal jumlatu khobarun anil mubtada'i alqari'atu. Dan jumlah yang ada pada ayat kedua itu merupakan khobar bagi mubtada al yang ada pada ayat pertama. Ya, kemudian kita lanjutkan ar-rabi'u ya, contoh rabit yang keempat an yakuna ar-rabitu umuman yadkhulu tahtahul mubtada'u ya an yakuna ar-rabitu umuman yadkhulu tahtahul mubtada'u yaitu robitnya yang menghubungkan itu adalah suatu keumuman di mana mubtada itu bisa masuk di bawah atau bisa masuk ke dalam keumuman tersebut. Ya, artinya apa? Artinya eh, khobarnya itu berupa sesuatu yang umum. Ya, di mana mubtada itu bisa masuk ke dalam keumuman tersebut. Nahwu contohnya al Wafiyu ni'mar rajulu. Ya al-wafiyu ni'mar rajulu. Orang yang jujur, orang yang loyal itu adalah sebaik-baik laki-laki. Maka kita mengetahui ya ni'mar rajulu di sini masih umum. Ya ar-rajulu di sini ya suatu isim jenis yang masih umum sebaik-baik laki-laki. Namun al-wafiyu yaitu orang yang jujur dan loyal itu bisa masuk dalam keumuman tersebut. Ya, dalam keumuman ni'mar rajulu. Maka yang seperti ini itu juga termasuk robit. Ya, jadi al-wafiyu itu mubtada, ni'mar rajulu ini jumlah yang menjadi khobarnya. Maka karena mubtada itu bisa masuk dalam keumuman dari e, khobar yaitu ni'mar rajulu, maka ini juga menjadi robit. Wa minhu ta'ala. Ya, sebagai contoh itu adalah firman Allah Ta'ala ya dalam surat Ali Imran ayat ke-76 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Bala man aufa ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya bukan demikian, ya sebenarnya siapa saja yang menepati janji yang dibuatnya dan juga bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Maka apa? Faman mubtadaun. Maka man yang ada pada uh, awal ayat ini itu adalah mubtada. Wal khobaru dan khobarnya fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya khobarnya adalah fa innallaha yuhibbul muttaqin. Warrabitul umumu fi qawlihi ta'ala al-muttaqin. Dan robit yang umum tersebut itu ada dalam firman Allah Ta'ala al-muttaqina di sini. Alladzina yadkhulu fihi man aufa bi'ahdihi wattaqo. Ya, di mana al-muttaqin di sini itu sesuatu yang umum. Ya. Dan mubtada'nya yaitu man aufa bi'ahdihi wattaqo, ya siapa yang menempati janji dan bertakwa itu bisa masuk ke dalam golongan muttaqin Ya karena dia bertakwa, namun juga dia kemudian menepati janji. Nah, karena mubtada itu bisa masuk dalam keumuman yang ada dalam khobar, maka ini juga termasuk robit. Ya. Kemudian beliau melanjutkan amal qismul awalu, ya. Adapun jenis yang pertama, jenis yang pertama apa? Antakunal jumlatul khobariyatu hiya nafsul mubtada'i ya bahwa jumlah khobariyah yang ada pada atau jumlah yang menjadi khobar itu merupakan mubtada itu sendiri. Ya, merupakan mubtada itu sendiri fil makna dari sisi makna. Fala tahtajul jumlatu fihi ila rabitin. Maka jumlah seperti ini, ya jumlah yang kalau jumlah tersebut merupakan mubtada itu sendiri secara makna itu tidak memerlukan robit ya untuk menghubungkan antara khobar dengan mubtada. Mislu ya contohnya tadi sebagaimana yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala nutaqillahu hasbi. Ya, ucapanku Allahu hasbi. Ya, nutaqi ucapanku Allahu hasbi. Ya, Allah yang mencukupi ya, segala keperluanku atau cukuplah Allah bagiku. Maka di sini notaki itu mubtada. Khobarnya adalah lafat Allahu hasbi. Ya. Maka notaki itu juga isi dari ucapanku itu adalah Allahu hasbi. Ya. Fanutaki mubtadaun, maka nutaki itu adalah mubtada. Walismul karimu mubtada unthanin dan alismul karim atau lafzul jalalah Allah ya atau disebut juga isim karim di sini adalah mubtada yang kedua. Wa hasbi khobarun anhu dan lafat hasbi itu khobar untuk alismul karim atau untuk lafzul jalalah Allah. Wal jumlatu khobarun anil mubtada'il awwali. Dan jumlah Allahu hasbi itu khobar untuk mubtada yang pertama yaitu nutaqi. Wala rabita fiha dan tidak ada robit yang ada pada Allahu hasbi ya pada kalimat Allahu hasbi itu tidak ada robit yang menghubungkan antara jumlah tersebut dengan mubtada. Ya, mengapa? Li'anna qaulaka Allahu hasbi huwa makna nutaqi. Karena ucapanmu yaitu Allahu hasbi, itulah makna dari nutqi. Ya, makna dari ucapanku, makna dari mubtada. Ya fataqa'u jawaban li su'alin ma nutaquka. Ya fataqa'u jawaban li su'alin ma nutaquka. Maka Allahu hasbi itu menjadi jawab untuk sebuah atau menempati kedudukan jawaban bagi suatu pertanyaan yaitu manutakuka. Ya, apa ucapanmu? Wa minhu qauluhu ta'ala dan juga di antara yang sejenis dengan uh, jenis yang pertama tadi itu adalah firman Allah taala dalam surat Yunus ayat ke-10. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Da'wahum fiha subhanakallahumma." Ya, doa mereka di dalamnya itu adalah subhanakallahumma. Ya. Maka fada'wahum mubtada'un. Maka da'wahum yang ada pada ayat ini itu adalah mubtada'. Wa subhanaka ma'mulun li fi'lin mahdzufin. Dan lafat subhanaka itu adalah ma'mul bagi suatu fi'il yang dihapus. Ya ai yang takdirnya adalah nusabbihu subhanaka. Ya, kami bertasbih ya maha suci engkau. Wal jumlatu khobarun, maka jumlah nusabbihu subhanaka itu adalah khobar. Wahia nafsul mubtada'i fil makna. Dan itu ya merupakan secara makna itu mubtada itu sendiri, yaitu dakwahum, isi dari doa mereka ya, yang isinya adalah nusabbihu subhanaka. Kemudian waminhu aidon dan juga yang serupa dengan jenis ini itu adalah kauluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli yang paling afdol dari apa yang kuucapkan dan juga yang diucapkan oleh para nabi sebelumku yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadirun ya jadi afdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli La ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Ya, jadi ucapan terbaik yang diucapkan oleh ya aku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi sebelumku yaitu sebelum beliau yaitu ya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah ya melainkan Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan miliknya lah segala pujian. Ya. Dan ya Allah Maha menguasai segala sesuatu. Ya, maka kita lihat catatan kaki terkait hadis ini. Rawahu Malikun fil Muwatta'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta beliau. Wa Tirmidzi ya dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa ghairuhuma ya, dan juga ada muhadis selain beliau berdua yang meriwayatkan hadis ini. Wa huwa mursalun hasanun. Namun hadis ini di di uh, hukumi mursal. Ya mursal, ada perawi yang hilang hasanun ya namun e, derajatnya wallahu alam hasan ya barangkali ada penguat dari jalur-jalur yang lain wa afdalu mubtadaun dan lafat afdalu tadi itu mubtada kemudian makultu, eh, kemudian lafat makultu ma masteriyatun. ma yang ada pada di situ ada pada hadis itu masteriyah. wal masdarul muawwalu mudhafun ilaihi dan masdar muawwal ya masdar yang dapat ditakwil dari e, jumlah setelah ma itu mudhof ilaihi dari afdolu. Ai yang secara ringkasnya afdolu qauli ya sebaik-baik ucapanku. Wa yasihhu kaunuha mausulatan. Ya, namun boleh juga ma di sini di arab sebagai ma mausulah. Wal aidu mahdhufun akan ya tetapi aidnya adalah uh, sesuatu yang dihapus, ya domir yang dihapus. Kemudian ana taukidun lid domiril mutasili. Dan lafat ana itu taukid untuk domir mutasil kultu tadi, tak yang ada pada kultu. Wan nabiyuna fun alat domiril mutasili. Dan an-nabiyuna itu ma'tuf terhadap domir mutasil. Ya, domir mutasilnya berarti yang kultu. Tak yang ada pada kultu. Kemudian la ilaha illallahu khobarul mubtada'i. Kemudian lafat la ilaha illallahu itu adalah khobar mubtada'. Kita kembali ke atas. Wahada makna qawlihi, ya dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah ila akhirih. Ya, ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah sampai akhir ai ya'til khobaru mufradan yaitu khobar dat dapat datang dalam bentuk mufrad wa ya'ti jumlatan ya dan juga dapat datang ya khobar dalam bentuk jumlah hawiyatan yang hawiyatan ai mustamilatan ala Ya, hawiyatan itu maksudnya adalah mengandung. Mengandung apa? Maknal mubtada'i. Ya, mengandung makna mubtada'. Alladhi siqat khobaron lahu. Ya, yang mengandung makna mubtada' yang ya, dibawa sebagai khobar bagi mubtada' tersebut. Kemudian beliau melanjutkan wa biqaulihi hawiyatan makna Ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mengungkapkan dengan ucapan beliau hawiyatan makna. Walam yakul dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu tidak mengatakan hawiyatan domiron, ya, tidak mengatakan mengandung domir. Ya, mengapa kok hawiyatan makna bukan hawiyatan domiron? Itu supaya liyashmala jami'a anwa'ir rabiti supaya bait ini itu dapat mencakup seluruh jenis rabit. Thumma dzakara ya kemudian beliau melanjutkan atau menyebutkan annal jumlatal waqi'ata khabaron intakun iyahu ya kemudian Imam Mal, Imam Ibnu Malik atau Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan jumlah yang menjadi khobar itu intakun iyahu, ya, jika intakun iyahu maksudnya apa? Ai hiya nafsul mubtada'i fil makna. Jika jumlah yang menjadi khobar itu secara makna itu sebetulnya makna dari mubtada itu sendiri, iktafa biha anir rabiti. Maka jumlah yang seperti itu, yang jumlah tersebut secara makna itu merupakan mubtada itu sendiri, itu tidak memerlukan robit. Ya, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Summa dzakarol mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah taala menyebutkan contoh. Ya, yaitu tadi nutaqi nutaqillahu hasbi wa kafa tadi. Wa qawluhu dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa kafa ya wa kafa ai wa kafa bihi subhanahu wa ta'ala hasiban Ya, tadi kan Allahu hasbi wa kafa. Maksud dari wa kafa itu ai wa kafa bihi subhanahu wa ta'ala hasiban. Ya, cukuplah Allah bagi yang mencukupi kebutuhanku. Ya. Fa hudhifa harful jarri fa hudhifa harful jarri wahdahu. Maka dihapus huruf jarnya saja. Ya kan asalnya wakafa bihi ya ada bihinya itu. Nah, huruf jarnya saja itu dihapus yang ada pada bihi. Wa huwal ba'u yaitu ba yang ada pada bihi. Fanfa salat domiru. Al, eh, maka domir yang tadinya bihi baknya dihilangkan, maka domirnya menjadi fanfasola, menjadi munfasil, yang menjadi terpisah. Alladhi kana majeruron yang tadinya itu Eh, majrur fi mahalli raf'in ya yang menempati kedudukan rofa wa sara taqdiruhu huwa dan jadilah takdirnya itu huwa ya takdirnya adalah domir munfasil demikian wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك